minan nar. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Merupakan perkara yang seharusnya senantiasa kita sadari, senantiasa kita ingat bahwasanya seluruh apa yang ada pada diri-diri kita dari kenikmatan-kenikmatan maka sungguhnya itu merupakan murni pemberian Allah Subhanahu wa taala. Allah terangkan dalam firman-Nya dalam surat An-Nahl ayat 54. Dalam surat An-Nahl ayat 53. Allah mengatakan, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan apa saja yang ada pada kalian dari kenikmatan-kenikmatan, maka ketahuilah sungguhnya kenikmatan tersebut merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah berhenti sampai di situ. Ketika memberikan nikmat-nikmat yang sangat banyak, baik itu nikmat yang sifatnya zahirah ataupun batinah, nikmat kesehatan, nikmat rizki, nikmat Islam, nikmat iman, maka Allah Subhanahu wa taala menuntut kita semuanya selaku seorang yang diberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk supaya kita bertanggung jawab atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam firman-Nya dalam surat Ibrahim ayat yang ketujuh, "Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi syadid. Allah mengatakan, "Dan sungguh tatkala Rob kalian telah mengumumkan la in syakartum apabila kalian bersyukur berterima kasih atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala la azidannakum di sini menggunakan sekian banyak penekanan pada lam namanya lam taukid la azidannakum dan juga ada nun taukid menunjukkan pasti dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat tersebut Wala in kafartum tapi apabila kalian mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala, mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya. inna adzabil syadid, ketahuilah sungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala sangatlah berat. Maka muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Termasuk nikmat yang sangat berat, yang sangat agung, yang sangat besar, yang kita rasakan semuanya, yaitu nikmat yang berupa adinul ad hak, agama yang benar, yaitu agama Islam. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memilih dari sekian banyak kaum muslimin memilih kita termasuk orang yang mengenal dakwah ahlu sunnati wal jamaah. Dakwah salafiyah yang mana pada zaman-zaman sekarang ini ayuhal muslimun ayuhal muslimat digambarkan oleh Nabi alaihi wasalam dalam sebuah hadis menggambarkan mengenai beratnya membawa adinul hak beratnya orang yang dia berpegang teguh kepada agamanya Rasul pernah bersabda ya ti'alan nasi zamanun Al-qabidu ala dinihi qal qabidi alal jamar. Digambarkan oleh Nabi alaihi salatu Rasul alaihi salatu bahwasanya nanti akan datang suatu masa akan datang suatu zaman yang ketika itu orang yang berpegang teguh kepada agamanya ini sebagaimana dia berpegang dengan bara api. Bayangkan, Seorang yang dia memegang agamanya di zaman tersebut, ini seperti orang yang memegang bara api. Bagaimana beratnya, bagaimana pengorban yang dia harus usahakan. Dia memegang bara api yang sangat panas. Itu gambaran yang namanya seorang berpegang tahu kepada Al-Quran dan As-Sunnah di zaman-zaman yang penuh fitnah. Dan juga dalam hadis yang lainnya, hadis yang sangat masyhur mengenai hadis iftirakul ummah. Ketika itu Nabi Wasallam mengkhabarkan mengenai perpecahan umat ini menjadi sekian banyak golongan. Digambarkan dalam sebuah hadis, ya. "Sataftariku hadil ummah ila thalathin wa sab'ina firqatan." Rasul mengatakan, sungguhnya umat Islam ini akan terpecah menjadi 70 golongan. finnari illa wahidah seluruh golongan tersebut akan masuk neraka kecuali satu golongan. Maka para sahabat pun bertanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, ma ana alihi yauma wa ashabi. Yaitu golongan yang aku dan para sahabatku berjalan di atasnya. Itu bunga yang mereka mengerjakan Islam, mengamalkan syariat Islam sesuai dengan bimbingan contoh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam maka sungguh sangat sedikit ayuhal muslimun ayuhal muslimat orang-orang yang mereka berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah sesuai pemahaman salaful ummah di zaman kita ini. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk kita bergembira dengan diberikan hidayahnya kita mengenal dakwah ahlu sunnati wal jamaah. Mengenal dakwah salafiyah. walaupun mengatakan berfirman dalam surat Yunus ayat ke-58 perintah supaya kita bergembira atas nikmat dikenalnya kita dengan dakwah ahlu sunnati wal jamaah. Dalam surat Yunus ayat ke-58 Allah berfirman, "Qul katakanlah bifadlillahi wa birahmatihi dengan sebab keutamaan Allah Subhanahu wa taala dengan sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala yang ditafsirkan oleh para ulama yaitu dengan sebab Al-Qur'anul Karim, dengan sebab ad-dinul haq, dengan sebab keimanan. Fabidzalika falyafrahu. Maka hendaknya dengan yang demikian itu kalian bergembira. Huwa khairun mimma yajma'un. Karena sungguh yang demikian itu merupakan lebih baik dari apa-apa yang mereka kumpulkan dari perkara-perkara dunia. Sebagian kita dikenalkan dengan dakwah halus sunnah, namun di siang lainnya kita tidak merasa bergembira, tidak merasa bangga menjadi orang yang kenal dakwah as-salafiyah. Sebagian kita lebih mementingkan perkara materi. Ketika kita mendapatkan keuntungan yang banyak, ketika mendapatkan sekian banyak hasil atau laba, kita baru bergembira. Tapi ketika dia dalam keadaan yang pas-pasan atau mungkin kekurangan, maka dia pun mengeluh. Dia tidak menyadari nikmat yang namanya hidayah. Nikmat diberikan hidayah Allah Subhanahu wa taala mengenal dakwah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dikarenakan seorang yang meledakwah Ahlus Sunnati wal Jamaah berusaha mencontoh bimbingan Nabi alaihi wasallam, ini merupakan orang-orang yang pasti dijamin selamat dari annar sebagaimana dalam hadis iftirakul ummah yang ketika itu sekian banyak kelompok mereka masuk ke dalam an-nar kecuali satu kelompok mereka para ulama mengistilahkan dengan al-firqatun najiyah kelompok yang selamat maknanya kelompok yang selamat dari berbagai fitnah selamat dari an-nar. ini mereka al-firqatun najiyah maka ayuhal muslimun ayuhal muslimat akhwat wal umahat. Mereka harus bergembira dengan hidayah yang berikan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat yang saya muliakan, berbicara mengenai wanita maka Allah Subhanahu wa taala menggambarkan mereka para wanita, menggambarkan mereka kaum muslimah di sekian banyak ayat. Di antaranya Allah sebutkan dalam firman-Nya dalam surat Ali Imran ayat ke-14. Allah berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril munqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal wal harth Zalika mata'ul hayati dunya. Allahu indahu husnul ma'ab. Ya. Menerangkan mengenai hakikat wanita. Merangkan mengenai hakikat yang namanya perhiasan dunia. Allah mengatakan zuyina linnas. Sungguh telah dibikin indah. Dibuat indah. Untuk manusia. Hubbu syahwat. Mereka mencintai perkara syahwat bahkan yang namanya diri-diri kita, hawa nafsu kita, ini merupakan hawa nafsu yang senantiasa ya, memerintahkan untuk melakukan perkara-perkara kejelekan. Ya. Melakukan perkara-perkara kemaksiatan, itu hukum asal yang namanya hawa nafsu. Inna nafsala ammaratun bisu. Yang namanya hawa nafsu, itu senantiasa memerintahkan untuk perkara kejelekan. Dalam ayat ini, ya, Allah menjelaskan mengenai haikat yang namanya perempuan diantaranya. Dikarenakan perempuan atau wanita, ini haikatnya merupakan zinatul hayati dunia. Ya, merupakan zina, perhiasan-perhiasan dunia. Ya. Hubu syahwati minan nisa. Mencintai dari perkara syahwat. Dari kalangan wanita. Tobiat manusia seorang laki-laki pasti cinta dengan wanita. Ya, itu tabiatnya. Wal dan yang namanya anak-anak. Wal mungkontoroti dan harta-harta yang berharga. Apa itu? Minadz wal fiddati. Dari emas, emas dan perak. Ya. Wal khayli musawwamah dan kuda-kuda pilihan wal an'ami wal harth dan binatang-binatang ternak serta yang namanya ladang-ladang. Zalika mataul hayati dunya. Sungguh yang demikian itu merupakan perhiasan perhiasan kehidupan dunia. Dan Allah mengingatkan Allahu indahu husnul ma'ab dan di sisi Allah Subhanahu wa taala tempat kembali yang baik yaitu jannahnya Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin yang saya muliakan, maka dari ayat ini ya sangat jelas ya, bahwasanya hakikat perempuan itu merupakan ya, mata uhayati dunia, perhiasan kehidupan dunia. Maka dalam hadis yang lain, ya, dalam hadis disebutkan oleh Nabi Alaihissalatu Wasallam mengenai hakikat perempuan, ya. ad-dunya mata. Rasul mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu mengenai ya, perempuan. Ad-dunya mata. Katanya Rasulullah SAW, dunia itu perhiasan. Wa khairu mata'i dunya az-zawjatu salihah. Dan sebaik-baik perhiasan dunia ini adalah istri yang solehah. Maka ayuhal muslimah, akhwati wal ummahat, ini merupakan hadis yang menganjurkan kepada para muslimat untuk mereka menjadi istri-istri yang solihah. Dikarenakan ketika dia menjadi istri-istri yang solihah, maka dia akan mendapat predikat khairum mata idunnya sebaik-baik perhiasan dunia. Ya. Hadis sahih riwayat Muslim. Dan juga disebutkan dalam hadis yang lainnya mengenai tanda-tanda kebahagiaan seseorang. Seseorang itu akan bahagia dalam perkara dunia, dalam perkara akhirat. Ya. Disebutkan Nabi SAW, min saadatil mar'i ya. termasuk tanda-tanda kebahagiaan seseorang. Ya. Yang pertama Rasul menyebutkan az zawjatus solihah. Ya. Termasuk tanda-tanda kebahagiaan seseorang itu yang pertama dia memiliki seorang istri yang solihah. Ya. Kemudian yang kedua, wal jaru solih memiliki tetangga yang soleh, bukan sekedar baik, tapi harus apa? Harus soleh. Ya. Kemudian yang ketiga, termasuk tanda-tanda kebaikan seseorang itu wal maskanu wasi ya, punya rumah ataupun tempat tinggal yang luas. Ya, bukan berarti harus punya rumah yang mewah, yang megah. Ya, tapi di sini disebutkan termasuk, ya, menunjukkan apa? Tidak menjadi ukuran yang apa? Yang paten. Termasuk yaitu rumah yang apa? Rumah yang luas. Bukan berarti mas saya pengen rumah yang luas. Loh kenapa? Tadi saya mendengar hadis termasuk kebagian seorang itu harus punya rumah yang luas. Ternyata suaminya ini pas-pasan gitu ya. ya. Mending pas-pasan gitu ya, malah kurang katanya. Ya. Maka ini tidak harus. Ya. Kemudian yang berikutnya, wal markabuhani. Ya. Termasuk kebagian seorang itu memiliki kendaraan yang ya, yang bagus, yang nyaman. Ya. Ini beberapa mengenai apa? Tanda ya, kebahagiaan seseorang. Punya istri solehah, ya, punya tetangga yang soleh, rumahnya luas, ya, kendaraannya nyaman, masya Allah ya. Duhai kiranya kalau kita semuanya terpenuhi. Ya. Tapi yang paling ditekankan di sini yaitu seorang memiliki zaujatun solihah, punya istri yang solihah. Insya Allah kalau kita punya istri solihah, keadaan kita seperti apa tetap bahagia. Ya, Pak ya. Berbeda semisal dia punya kendaraan yang nyaman, rumah yang megah yang luas, ya ataupun tetangga yang soleh. Ternyata istrinya itu istri yang apa? Istri yang tolihah. Istri yang jelek. Ya. Gajinya sebulan 15 juta. Ya. Saya punya teman gaji sebulan 15 juta. Katanya kurang. Gak sempat taklim. Kenapa? Ya karena istrinya gak senantiasa merasa ridho. Gimana taklim? Ya. Setiap hari minggu, setiap hari libur, ada apa? ada lembur, ya. ada tugas di luar kota. Gak sempat menikmati yang namanya kehidupan. Berbeda seorang yang dimiliki zaujatun solehah. Pasti dia akan senantiasa bahagia hidup dengan istri tersebut. Kau muslimin yang saya muliakan, maka dari sini ya, terdapat yang namanya anjuran, terdapat yang namanya hasungan untuk menjadi istri-istri yang solehah. Karena istri yang solehah ini akan membantu suaminya menjadi orang yang dia berbahagia. Dan juga hal hadirin, hal hadirun wal hadirat. Agama Islam merupakan agama pertengahan. Ya, itu agama yang senantiasa pas pada porsinya. Ya. Wasatun baina tarafain. Ini merupakan simatul Islam, merupakan ciri khas agama Islam perkara dalam agama Islam, syariat Islam, semuanya pertengahan. Ya. Sampai dalam menyikapi yang namanya wanita. Kalau orang-orang Yahudi di zaman dulu menyikapi wanita ya dengan sikap yang keras. Ketika mereka datang bulan ataupun haid, maka mereka orang Yahudi ini mereka menyingkirkan wanita tersebut. Tidak boleh ikut makan bersamanya, ya. Tidurnya dipisah, tidak bareng dengan suaminya, dianggap sangat najis, ya sangat jelek. Ya, ini kelompok yang ekstrim, ya. kelompok yang ifrot terlalu berlebihan, hulu. Ya. Kemudian kelompok yang berikutnya, kelompok yang tafrid, kelompok yang mereka meremehkan, itu orang-orang Nasoro. Orang-orang Nasoro ketika perempuan-perempuan mereka datang bulan ataupun haid, maka mereka boleh menggauli istri mereka. Naudzubillah. Dalam keadaan mereka dalam keadaan kotor seperti itu. Ya. Orang-orang Nasoro menggauli istri-istri mereka. Kalau yang satu Yahudi ekstrim kanan, ya, ataupun terlalu keras, ya, sampai meninggalkan istri mereka, ya. Kalau yang satu lagi terlalu mereka itu meremehkan. Akhirnya mereka pun terjatuh dalam ya, sikap ekstrim dalam agama. Agama Islam punya ciri khas wasaton benatorofen itu pertengahan antara syariat agama-agama yang ada. Hal ini Allah tegaskan dalam firman-Nya dalam surat Al-Baqarah mengenai ciri agama Islam. Ciri pertengahan agama Islam Allah sebutkan dalam firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Allah berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton litakunu syuhada 'alan nas. Al-Baqarah 143. Allah berfirman, dan yang demikian kami jadikan kalian ya, yaitu umat Islam ummatan wasaton, umat yang pertengahan ya. Litakunu syuhada 'alan nas agar kalian menjadi saksi-saksi untuk seluruh manusia. Menjadi saksi orang-orang yang dia menjadi saksi orang-orang yang dia terlalu meremehkan. Ini prinsip Islam yang seperti ini, ini prinsip yang diterapkan pada seluruh aspek kehidupan. Pada seluruh aspek sisi syariat Islam diterapkan prinsip wasaton bainatorofain. Dalam hal akidah, dalam hal muamalah, ya, dalam hal akhlak, dalam hal ibadah sekalipun, ya, Islam punya prinsip pertengahan. Ya, prinsip pertengahan dalam mengamalkan syariat Islam. Maka pada kesempatan yang mulia ini, ayuhal muslim wal muslimat, terkhusus pembahasan untuk para umahat, para akhwat, ya, itu sebuah risalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, rahimahullah. Risalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Itu risalah yang berjudul Takrimul Mar'ati fil Islam. Ya, Takrimul Mar'ati fil Islam. Ya. Pemuliaan Islam terhadap kaum wanita. Pemuliaan Islam terhadap kaum wanita. Saya baca ringkas ya. Dikatakan oleh beliau, "Laqad karamal Islamul mar'ata bi an ja'ala murabiyatal ajyali katanya beliau rahimahullah setelah beliau membawakan khutbatul hajah ya, beliau mengatakan setelah itu dan sungguh agama Islam telah memuliakan kaum wanita ya dengan menjadikan mereka murabiyah al-ajyal pendidik-pendidik bangsa ini yang pertama bentuk pemuliaan terhadap kaum wanita ini yang pertama bahasanya Islam menjadikan mereka merupakan murabiyah al-ajyal, merupakan pendidik-pendidik bangsa. Bahkan beliau memberikan sebuah kaidah, memberikan sebuah yang namanya apa? Kaidah warobatul solahul al-mujtama bi solahiha. Dan beliau mengatakan yang namanya kebaikan sebuah masyarakat, sebuah negara tergantung kebaikan para perempuannya. Ya, kebaikan sebuah negara, sebuah perkumpulan, sebuah masyarakat tergantung dengan kebaikan dari yang namanya perempuan. Afasaduhu bifasadiha dan hancurnya rusaknya sebuah tatanan kemasyarakatan, tatanan negara tergantung dengan apa? Rusaknya perempuan mereka. Ya, maka ayuhal muslimah, ya, para umahat, para akhwat, ya, bahwasanya kalian ini merupakan ya, tolak ukur akan majunya sebuah masyarakat, sebuah bangsa tergantung dengan kebaikan para wanitanya. Sebaliknya akan hancur sebuah bangsa, akan hancur sebuah masyarakat ketika kalian para wanita itu menjadi orang-orang yang jelek. Ya. Alasannya kata beliau, li'annaha bi bi'amalin azimin fi baitiha. Alasan yang pertama, kenapa disebut sebagai seorang pendidik bahkan pendidik bangsa? Alasannya Dikarenakan wanita itu mengurusi perkara yang besar dalam rumahnya. Ya. Ini yang masih fitrah gitu ya. Yang masih fitrah seorang perempuan itu apa? Mengurusi urusan rumahnya, urusan rumah tangganya. Ini yang masih fitrah. Ya. Ala wa huwa tarbiyatul aulad yaitu termasuk di dalamnya pendidikan kepada anak-anak. Jadi hukum asal pendidikan anak itu kembali kepada para ibu, kembali kepada perempuan yang dia mengurus anak-anaknya. Sungguh betapa memiriskan ya di zaman kita ini yang namanya perempuan-perempuan ya mereka keluar rumah mutabarijah ya uryana keluar rumah dengan berdandan dengan maka pakaian yang seperti itu tidak menghiraukan kewajiban dia sebagai seorang apa? Seorang ibu. Dikatakan di sini Islam muliakan mereka ya dengan mereka itu sebagai pendidik bangsa. Maknanya apa? Mengurusi urusan rumah tangga. Di zaman kita yang namanya perempuan pada umumnya mereka keluar dari fitrahnya justru keluar mencari nafkah. Yang laki-laki apa? Ngomong di rumah gitu ya. Itu di daerah kita seperti itu. Banyak terjadi. Allahu musta'an. yaitu pendidikan kepada anak-anaknya. Ya. Alladzina yatakawwanu minhumul mujtama ya. yang dari anak-anak tersebut akan terbentuk sebuah apa? sebuah masyarakat, ya. Jadi anak kita itu nantinya sebagai apa? Sebagai masyarakat. Nah, ketika dia itu dididik dengan pendidikan yang baik, yang bagus, tarbiyah imaniyah islamiyah, maka menghasilkan masyarakat yang bagus pula. Masyarakat yang penuh dengan syariat Islam ya, ketika dididik oleh para ibu-ibu yang mereka mengetahui syariat Islam. Wa minal mujtama tatakawwanu daulatal tatakawwanu daulatul musallamah. Ya. Maka dari yang namanya Mustama perkumpulan sebuah masyarakat itu akan muncul ya sebuah daulah yang namanya apa? Daulah muslimah. Ya, daulah Islam. Ya. Bukan seperti yang digemborkan oleh orang-orang sekarang. Mereka ingin yang namanya mendirikan daulah Islamiyah ya, dengan cara-cara yang keluar dari Islam. Dengan cara pemaksaan, pembantaian, pengeboman. Ya. Ini yang dilakukan. Tapi kalau mereka mau mengajak dia menggemborkan syariat Islamiyah, khilafah Islamiyah di Indonesia contohnya. Ketika datang ke rumahnya ya, ternyata istrinya keluar tanpa menggunakan hijab yang syar'i. Ini apanya? Istrinya ya. Yang dia itu orang menggemborkan syariat Islam, khilafah Islamiyah. Ternyata istrinya di rumah mutabarrijah. Ya, bersolek, bahkan melayani tamu ya tanpa menggunakan hijab. Allahu musta'an. Bagaimana akan terbentuk yang terbentuknya Islam ya? sementara orang yang mengembarkan Islam, ya, mengembarkan syariat Islam itu ternyata orang yang tidak menerapkan syariat Islam dalam apa? Dalam rumahnya. Ini satu contoh ya. ataupun satu yang namanya bentuk pemuliaan kepada yang namanya perempuan. Yang lainnya, ya. yang lain dari bentuk pemuliaan kepada perempuan. Wabalahu min takrimil islami lil mar'ati an khus an salaha surratun minal qur'ani. Ya. Maka termasuk bentuk pemuliaan terhadap kaum kaum wanita, ya, kaum perempuan yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya. Ataupun agama Islam mengkhususkan untuk mereka kaum muslimah ya, para perempuan-perempuan dengan surat dalam Al-Quran. Surat apa kira-kira? Eh, surat An-Nisa. Ah, santum. Namanya juga sudah jelas. An-Nisa. Apa itu? Perempuan-perempuan. Wanita-wanita. Apa ada surat Ar-Rijal? Ada surat Ar-Rijal? Tidak ada surat Ar-Rijal. Menunjukkan apa? Pemuliaan secara khusus kepada para wanita. Ya dengan Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat yang namanya surat An-Nisa. Enggak ada yang namanya surat Ar-Rijal, enggak ada. Ya. Ini khususan. Ya. Walam yukhassis lirijali suratun lahum. Ya di sini dikatakan sama Syekh tidak tidak ada ya. Dikhususkan untuk para laki-laki surat Ar-Rijal gitu ya. Surat khusus namanya surat Ar-Rijal. Enggak ada ya. Fadzalika atau fadal fadalla dzalika ala ihtimamil Islam bil mar'ati. Ya. Di sini sangat jelas dari ayat ini menunjukkan mengenai apa? Mengenai perhatian yang sangat dari Islam untuk kaum wanita. Dibikin khusus surat An-Nisa, surat mengenai kaum wanita. Ya. Ini menunjukkan yang namanya pengakuan kepada perempuan. Ya. Walasiamal um. Terlebih lagi yang namanya seorang ibu. Ya. Seorang ibu yang dia mendidik anak-anaknya, mengurusi urusan rumah tangganya. Ya. Maka fakat Allahu ta'ala biha ba'da ibadatihi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala telah berwaksiat memerintahkan ya setelah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan di sini menunjukkan pemuliaan yang sangat kepada perempuan, terkhusus kaum ibu kaum umahat ya. Dengan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan setelah perintah ibadah kepadanya, perintah tauhid yang merupakan perintah yang paling utama, yang merupakan tugas para nabi dan rasul, yang merupakan sebab diturunnya Al-Qur'an, ya. Setelah itu Allah memerintahkan untuk berbuat baik kepada apa? Ibu. Berbuat baik kepada orang tua ya. Disebutkan dalam surat Al-Isra, ya. Disebutkan dalam surat Al-Isra ayat ke-23. Ya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dalam surat Al-Isra 23. Dan Rob kamu atau Robmu wahai Muhammad ya, telah memerintahkan ala butuh illa iya. Janganlah kalian beribadah kecuali kepada Allah perintah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wabil walidaini ihsana dan kepada kedua orang tua ya untuk berbuat baik. Ini menunjukkan ya hak yang sangat mulia, hak yang sangat agung ya yang harus dinaikkan oleh seorang anak kepada kedua orang tuanya. Ini contoh dari bentuk pemuliaan Islam kepada kaum wanita. Disebutkan dalam hadis mengenai bentuk pemuliaan Islam yang lainnya kepada kaum wanita. Waqad hamalaha Rasulullah alaihi salatu wasalam amanata tarbiyatil auladi. Ya. Dan Rasul SAW telah memberikan beban amanah. Ya. Mengembankan amanah kepada mereka para umahat. Kepada kaum wanita. Ya. Yaitu apa? Tarbiyatal aulad atau tarbiyatil aulad yaitu pendidikan anak-anak. Faqala mukriman laha. Ya, di sini perhatikan konteksnya faqala mukriman laha. Dan beliau sallallahu wasallam ya, bersabda dalam bentuk memuliakan mereka, ya, bukan dalam apa? Bukan dalam merendahkan kaum wanita. Tapi konteks hadis di sini itu bentuk pemuliaan terhadap wanita. Ya. Jangan sampai ada seorang ummahat atau wanita ataupun akhwat yang namanya perempuan itu tugasnya di belakang gitu ya. Gak boleh kemana-mana. Itu bukan sebuah sebuah sebuah kehinaan ataupun kerendahan, tapi itu sebuah apa? kemuliaan. Rasul mengatakan dalam potongan hadis mutafakun alaih, "Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha." Ini syahidnya. Dan seorang istri ya, seorang yang namanya perempuan ini merupakan pemimpin di rumah suaminya. Pemimpin perhatikan, pemimpin menunjukkan mulia. Wahia mas'ulatun an ra'iyati dan dia nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai kepemimpinannya ketika di dunia. Ini pemuliaan Islam terhadap yang namanya wanita. Ya. Ini baru saya bawakan mengenai mukodimah. Mukodimah apa yang akan dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala. Baik. Sekarang kita masuk fasal yang pertama. Setelah kita tadi mengenal mengenai bentuk pemulihan Islam terhadap wanita, ya, dan bagaimana sikap yang hulu terhadap mereka, ya, dari kalangan orang-orang Yahud ataupun dari kalangan orang-orang Nasoro yang terlalu meremehkan wanita, ya. Maka di sini saya akan bawakan mengenai perempuan atau wanita ya, sebelum masa Islam perempuan sebelum masa Islam. Bab atau fasal yang dibawakan oleh mu'alif secara khusus mengenai gambaran wanita ya di bangsa Arab sebelum masuknya Islam. Itu gambaran wanita ya di zaman jahiliyah. Ya. Wal mar'atu indal arabi fil jahiliyati. Ya. Katanya muallif rahimahullah dan wanita di sisi orang-orang Arab pada zaman jahiliyah, pada masa jahiliyah. Yang pertama, ya, beberapa apa namanya kisah mengenai mereka, ya, keadaan mereka para wanita di zaman jahiliyah. Yang pertama, lam yakun lil mar'ati hakul irsi. Ini yang pertama. Ya, wanita di zaman jahiliyah, ya, di zaman masa jahiliyah itu tidak punya hak waris. Tidak berhak mendapatkan warisan. Ya. Ini yang pertama, bahwasanya mereka ya, para wanita di zaman jahiliyah tidak mendapatkan warisan. Ya, penghinaan atau pemuliaan? Penghinaan. Tidak diberikan bagian. Wa kanu yaqulun dan mereka orang-orang jahiliyah mengatakan ya la yarisuna illa man yahmilu saifa wa yahmil baidota. Katanya mereka orang-orang jahiliyah, kami tidak memberikan warisan ya, kecuali pada orang yang membawa pedang dan membawa topi baja. Maknanya apa? Hanya kepada laki-laki, tidak kepada perempuan. Ini bentuk atau gambaran wanita di zaman masa jahiliyah. Wanita, perempuan zaman jahiliyah tidak mendapatkan warisan. Yang kedua, lam yakunil mar'ati 'ala zawjiha ya, ay haqqun. Perempuan di masa jahiliyah tidak punya hak sedikit pun. Bayangkan, kalau nggak nggak punya hak seperti apa? Seperti benda ataupun apa? Ataupun yang namanya hewan. Ya. Saya ulangi, wanita atau perempuan di zaman jahiliyah tidak memiliki hak sedikit pun. Hak yang ditunaikan oleh suaminya. Contohnya dibawakan di sini. Walaysa litolaki adadun mahdudun. Ya. Tidak ada yang namanya ya, e, bilangan tertentu dalam tolak. Ya, jadi zaman dahulu tidak dipersyaratkan itu harus tiga kali. Ya, tapi tidak ada aturan ya, aturan dalam apa? Mencerai, mentolak. Nggak ada. Yang kedua, walaisa li ta'addudi zaujat adadun muayyanun. Ini juga lebih parah lagi. Tidak ada batasan ya seorang laki-laki, seorang suami untuk beristri ya. Tidak ada apa? Batasan. Suami itu memiliki istri lebih dari satu, dua, tiga, empat, bahkan sepuluh boleh. Dalam apa? dalam masa jahiliyah. Perempuan ya, menerima saja walaupun dia dijadikan menjadi istri yang ke-10. Ya, semisal istri yang ke-20. Ini mungkin zaman jahiliyah. Kalau zamannya kita istri yang kedua saja, waduh. Sudah ngancam, Mas, kalau sampean e, beristri lagi, ya, saya akan bunuh diri. Allah musta'an. Saya akan kabur dari rumah. Contohnya. Ini apa? Ini bentuk penolakan syariat. Ya. Walaupun secara syar'i, ya, yang namanya seorang seorang suami itu nggak mesti izin kepada siapa? Kepada istrinya. Ya. Namun seorang suami pun harus apa? Harus punya adab, punya akhlak. Dia mau menikah lagi, ya, harus sesuai dengan kebutuhannya. Ya. Dan juga harus mampu untuk adil. Ini yang berat. Orang hanya paham yang namanya teori-teori saja, prakteknya berat. Ya, digambarkan ketika dia tidak bisa adil, nanti dibangkitkan dalam keadaan apa? Miring. Ya, bahaya. Bukan saya manas-manasi para ikhwah untuk tak adut gitu ya. Cuma saya memberikan gambaran contoh bolehnya tak adut. ya. Dan tidak boleh seorang seorang istri ataupun umahat itu mereka menolak syariat. Kalau pemenasihati boleh, Mas jangan dulu Mas saya belum siap. Enggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau sampai menolak, ini yang berbahaya. Ya, pernah saya membaca fatwa Sesoleh asuhaimi itu beliau mengatakan ham, apa namanya dikhawatirkan itu bentuk penolakan syariat Islam. Bentuk ucapan yang kufur, ya. Berbahaya. Kenapa? Menolak syariat. Ya, dalam syariat dibolehkan ta'adud, dia menolak. Pokoknya nggak boleh. Ya. Itu bukan syariat Islam. Nah, ini lebih-lebih. Ya. Ini kisah wanita di zaman Arab. Bahwasanya mereka orang-orang Arab ya atau orang jahiliyah secara khusus itu mereka menikah tidak ada batasan akhir. Ya, kalau zamannya kita ya boleh adut sampai berapa? Empat gitu ya. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa tawaruba. Ya, dan nikahlah oleh oleh kalian nikahilah perempuan-perempuan yang kamu senangi <clears throat> dua, tiga ataupun empat. Tapi kalau nggak bisa, nggak bisa adil, ya jangan berani-berani nyoba-nyoba adun, Ya, jangan. Kalau tidak bisa berlaku adil. Ini contoh. Contoh yang lain yang menggambarkan mengenai kerendahan wanita di zaman jahiliyah, ya, masih poin yang kedua. Wa kanu idza walahu zaujatun wa auladun min huiriha. Gambarnya seperti ini apabila seorang suami, ya seorang laki-laki, dia punya istri, ya. Kemudian dia punya anak, tapi anaknya itu bukan dari apa? Dari si ibu yang satu ini. Ya, semisal bapaknya ini punya istri dua, gitu ya. Bapaknya meninggal, ya. Kan dia punya anak, punya anak dari istri yang lain, bukan istri yang kedua ini, semisal. Ya. Kalau di masa jahiliyah, ya, Kana waladul akbaru ahaku bizaujati abihi. Perhatikan. Ini bentuk apa kerendahan ya wanita di zaman apa? Jahiliyah. Bahwasanya anak yang paling besar dari anak yang bukan istri yang dia tinggalkan ini, ya, istri yang lainnya maksudnya, itu yang paling berhak ya menjadi suami dari bekas istri bapaknya. Gitu ya. Ini zaman jahiliyah minuhairihi dari yang lainnya. Ya. Apa alasannya? Fahuwa yu'tabaruha irsan kabakiyatil amwali abihi. Alasannya apa? Yang namanya istri, ya istrinya bapak, ya itu seperti warisan. Warisan sebagaimana harta-harta warisan yang lainnya. Ini warisan bapak saya. Dapat apa? Dapat istrinya bapak. Allahumma musta'an. Alhamdulillah Ini ya. Ini di masa jahiliyah. Menunjukkan kedudukan wanita itu sangat rendah. Ibunya sendiri ya atau ibu atau apa namanya? istrinya bapak bisa jadi istrinya dia. Ya, walaupun bukan ibu kandungnya ya, bukan ibu kandungnya. Ya. Ini bentuk apa namanya? Bentuk kerendahan wanita di zaman jahiliyah. Yang lain, yang ketiga, Poin yang ketiga dari bentuk atau gambaran ya, kerendahan yang namanya seorang perempuan, seorang wanita di zaman jahiliyah. Waqad kanatil adatu atau idatu fil jahiliyah haulan kamilan. Nanti saya bawakan kisahnya ya. Waqad kanatil iddatu fil jahiliyati haulan kamilan. Ya. Bahwasanya masa idah masa idah untuk perempuan yang ditinggal mati di zaman dahulu itu di masa jahiliyah satu tahun penuh. Ya, saya ulangi bahwasanya ya, masa idah perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya satu tahun penuh haulan kamilan satu tahun penuh. Ini digambarkan mengenai eh, rendahnya ya wanita ketika itu. Wa wakanatim ro'atu tah, eh, ala zaujiha syarrul hadadi wa akbabihi wa akbahi wa akbahihi. Saya ulangi. Wakanatim ro'atu ra'atu tahuddu ala zaujiha syarra hadadin wa akbahihi. Ya. Digambarkan bahwasanya seorang perempuan itu harus merasa bersedih sekali ya dengan ditinggalnya suaminya. Harus harus dia bersedih sekali. Selama berapa? Selama setahun harus bersedih. Ya. gambaran lagi. Fatal bisu syarra malabisaha atau fatal bisu syarra malabisiha. Dia harus memakai baju yang paling jelek dari baju yang dia punya. Bayangkan ya. Sudah suruh sedih selama setahun, pakai baju yang paling jelek yang dia punya, yang compang-camping, yang lain yang yang paling jelek intinya. Watas kuno syarrogurofi. Ini parah lagi. Dan dia harus tinggal di kamar, di ruangan yang paling jelek. Ya, yang paling jelek apa semisal? Ya, di gudang semisal. Harus tinggal di gudang. Sebagai bentuk ya, dia itu bersedih atas meninggalnya suaminya. Watatsruku zinata watatayyiba watoharota. Bayangkan kayak apa ini ya. Dan dia harus meninggalkan berhias, mending berhias, memakai parfum di dalam rumah, dan harus meninggalkan toharoh, bersuci. Bayangkan, setahun di, ru di ruangan yang paling kotor, yang paling jelek, ya. Dia harus apa? Meninggalkan yang namanya berhias. Menghia menghilangkan yang namanya memakai parfum dalam rumah, ya. Dan tidak boleh bersuci. Ya. Kayak apa coroknya gitu ya. Sebagai bentuk ratapan kesedihan terhadap suaminya. Fala tamasul ma'an. Bayangkan, tidak boleh menyentuh air sedikit pun. Us, kayak apa kira-kira? Tidak boleh apa? Nyentuh air sedikit pun. Ya. Wala taklimu zufron. Tidak boleh motong kuku. Ya, setahun ini kayak apa nanti digambarkan ya. Setahun gak boleh motong kuku. Kayak apa kukunya? Ya, gak boleh. Wala tazilu syakron. Tidak boleh menyisir rambutnya. Allah musta'an. Ya. Bisa nanti dibayangkan ya. Tidak boleh menyentuh air, tidak boleh bersuci, ya. Tidak boleh motong kukunya, ya. Tidak boleh menyisir rambutnya. Wala tabdulin nasi fi majma'atihim. Tidak boleh keluar menemui menemui apa? manusia, menemui manusia, tidak boleh. Fa idzan tahal amu ya kharajat bi akbahi mandorin ya kalau sudah genap ya masa idah selama setahun, dia keluar dengan pemandangan yang paling jelek. Bisa dibayangkan ya, pemandangan seperti apa kiranya ya. Yang kita lihat orang selama setahun tidak pernah bersuci, tidak pernah nyentuh air, rambutnya nggak disisir, kukunya nggak pernah dipotong. Ya, bayangkan. Kira-kira baunya kayak apa? naro iha dan bau yang paling tidak sedap. Orang yang melihat itu langsung semaput gitu ya. Mungkin kayak apa itu kuntilanak gitu ya. Rambutnya sudah combang camping rambutnya berantakan, acak-acakan, ya. Kukunya itu setahun bayangkan. Setahun kayak apa? Ya. Itu di zamannya apa? Orang-orang jahiliyah. Maka datang Islam menghapus itu semua. Dalam Islam yang namanya iddah perempuan yang ditinggal mati suaminya selama berapa bulan? Hmm? Hmm? Berapa? 4 bulan 10 hari. Ya. 4 bulan 10 hari. Ya, itu e, eh, iddah dalam Islam. Dan boleh dia memakai apa? E, dia e, bersuci, dia mandi, memotong kukunya, menyisir rambutnya, ya. Berdandan dalam rumahnya, ya. Itu boleh, ya. Tapi kalau zaman jahiliyah bayangan satu tahun nggak pernah nyentuh yang namanya apa air, kayak apa baunya kayak apa. Ya. Ini menunjukkan kerendahan yang namanya apa wanita di zaman jahiliyah. Yang keempat, ya. poin yang keempat yang menunjukkan mengenai apa gambaran kerendahan kaum wanita di masa jahiliyah. Kanal Arabu fil jahiliyati yukrihunna ima'ahum ala zina. Oh, lebih rendah lagi nih. Ya. Dahulu orang-orang jahiliyah itu memaksa memaksa budak-budak wanita mereka untuk menjadi pelacur. Ya, memaksa budak-budak wanita mereka menjadi pelacur ya, untuk berzina, ya. Wa ya'khuduna ujurahum, majikannya yang ngambil bagiannya mengambil upah berzinanya, upah pelacurannya. Bayangkan, ini wanita di masa jahiliyah. Hatta nazala qaulullah taala sampai akhirnya turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tukrihu fatayatikum alal bighali alal bighai in aradna takhasunna litabtahu aradul hayatid dunya." Itu surat An-Nur ayat 33 surat An-Nur ayat 33 melarang ya orang-orang jahiliyah atau orang-orang Arab ketika itu yaitu wala tukrihu fala tukrihu jangan kalian memaksa ya fatayatikum dari ya budak-budak perempuan kalian untuk melakukan pelacuran perzinaan yang kalian ya ambil darinya ya, balasan dunia yaitu apa upahnya dalam keadaan mereka para budak-budak perempuan itu menginginkan kesucian, menginginkan kehormatan mereka. Ini poin yang keempat. Gambaran mengenai apa? Mengenai buruknya, rendahnya kedudukan wanita ketika itu. Maka ayuhal muslimah, akhwat wal umahat, ya, abshiru atau abshirna bergembira kalian dengan datangnya Islam. Dengan dikenalkan yang namanya syariat Islam. Ketika seorang diperintahkan untuk memakai Ya, hijab yang syar'i bukan sebuah kerendahan, justru sebuah kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka. Poin yang berikutnya, poin yang kelima. Ya. Contoh-contoh dari apa? Gambaran rendahnya yang namanya kehidupan wanita di zaman jahiliyah. Wa indal arabi fil jahiliyati anwa'un minaz zawaji fasid alladhi kana yujadu inda minas syu'ub. ya bahwasannya ya di masa jahiliyah itu ada berbagai macam nikah-nikah ya yang rusak ya, yang fasid nikah jenis-jenis nikah yang apa yang rusak ya yang tidak benar ya Alladhi kana yujadu inda minas masyu'ab yang ini ya ada pada beberapa kabilah-kabilah. Ya. Ini beberapa kabilah mereka memiliki kebiasaan nikah yang apa? Yang fasid. Ya. Di antaranya, di antara jenis nikah yang fasid zaman dahulu yang menunjukkan rendahnya wanita ketika itu, ya. Faminha istiraqur rahti minar rijali fid dukhuli al alam ro'atin wahidah. Ini contoh bentuk nikah yang salah, nikah yang jelek ya di zamannya apa? Orang-orang jahiliyah yang merendahkan status sosial atau status pribadi wanita perempuan ketika itu. Apa itu? Yaitu istirakur rohti, ya. yaitu apa namanya e, gabungan antara beberapa laki-laki, kemudian dia apa? masuk ke satu perempuan. Apa namanya? Apa namanya jawabannya kita? Perempuannya satu, ya. Laki-lakinya sepuluh. Ya. Boleh antri gitu ya. <laughs> ya, antri itu bahasanya gitu ya. Tapi ini boleh semuanya apa? Menggauli perempuan tadi. Ya. Bahasanya antri mungkin ya gitu ya. Wa iqta'uha haqqa al-waladi. Ya. Kemudian apa? E, masing-masingnya itu memiliki hak anak. Ya, memiliki hak anak. Kenapa? Masing-masing laki-laki yang e, bergaul dengan dia, dia punya hak untuk mengaku dia anaknya. Ini anak satu. Bapaknya siapa? Oh itu bapaknya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam sampai sepuluh. Kenapa? Yang menggauli sepuluh orang. Nah, naudzubillah. Ini bentuk apa namanya? Kerendahan untuk wanita. Ya contoh apa namanya e, dari e, kehinaan wanita, perendahan wanita ketika itu. Yang perempuan boleh milih, ya boleh milih salah satunya. Saya milih ini saja bapaknya, gitu ya. Ini di zamannya apa? Orang jahiliyah. Yang lain dari contoh bentuk nikah yang jelek, ya, yang rusak. Wa minha nikahun istibdo ya, bahasanya itu nikahun istibdo apa itu nikah istibdo ya yaitu ya nikah istibdo nomor dua ini contoh nikah zaman jahili yang yang rusak ya itu seorang suami ya nikah istibdo seorang suami itu memanggil laki-laki yang lain ya memanggil seorang laki-laki lain yang dia memiliki ketampanan, memiliki keberanian ya, untuk berhubungan dengan istrinya. Ya. Ini sudah gila mungkin ya. Istrinya ya disuruh berhubungan dengan laki-laki lain yang punya ketampanan, yang punya keberanian, yang gagah berani, ya. Liyakuna laha waladun mislahu supaya dia punya anak seperti laki-laki tadi. Ya. Ini ya rendah sekali. Ya. Jadi zaman jahiliyah ada yang nanya nikah istibdo, yaitu seorang suami memanggil laki-laki lain ya yang punya kriteria yang dia inginkan, ya, gagah, berani, perkasa, ya, suruh berhubungan dengan istrinya. Ya. Kenapa? Supaya dapat anak seperti dia. Ya, Allah musta'an. Naudzubillah min dzalik. Contoh nikah yang lainnya. Nikah yang rusak di zaman jahiliyah. Wa minha nikahun mut'ah. Contoh yang lain adalah nikah apa? Mut'ah. Ini yang sering kita dengar dari apa? Kelompok Syiah. Terkhusus Syiah Imamiyah. Ya. Ini mereka menghalalkan yang namanya nikah mut'ah. Apa itu nikah mut'ah? Wahwa al muakot nikah ya pada waktu tertentu. Ya. Nikah kontrak bahasa kita. Ya. Nikah apa? Kontrak. E, jadi nikahnya itu dia datang ke sebuah tempat, ya, nikahnya sama perempuan. Ada walinya, ya, ada saksinya. Saya nikah, saya nikah dengan perempuan ini, ya, dua bulan. Ya, maka dia bayar, ya, bayar maharnya lima juta atau berapa. Sudah dua bulan sudah tinggalkan, ya, tinggalkan. Ya. Nikah apa? E, mut'ah. Atau gambarannya tidak ada walinya, ya, tidak ada walinya. Ya. Nikah mut'ah e, hanya apa? Hanya nikah kontrak saja. Ya. Maka ini ini nikah yang terlarang, ya. nikah yang haram, yang sebagian dari apa? E, kelompok Syiah ini mereka membolehkannya. Bahkan dibikin yang namanya surat wilayah ya untuk menghalalkan nikah mut'ah. Surat wilayah. Ya, sekian banyak utamaan nikah mut'ah. Ada namanya surat wilayah. Ya, ini Al-Qur'annya orang-orang apa? Syiah. Syiah Imamiyah. Ya. Contoh yang lain dari contoh nikah yang menyimpang, nikah yang salah. Ya. Wa minha nikahu shigor. Ya, pakai shin. Nikahu shigor, pakai shin gor, ya, shigor. Apa itu nikah shigor? Ya. Atau nikah syahor? Itu seorang laki-laki, ya, dia menikahkan anaknya dia ataupun saudari perempuannya dia, ya, ataupun orang-orang yang dibawa pengasuhannya dengan laki-laki tanpa adanya mahar. Saya ulangi nikah syuhur, yaitu seorang laki-laki, ya, seorang bapak atau seorang kakak yang punya adik, punya anak perempuan, ya. Kemudian dia menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki lain tanpa ada maharnya, ya. Sidafu kulli wahidatin bud'ul ukhro. Ya, ini jeleknya seperti ini. Dia meminta dari laki-laki yang dia nikahkan itu, ya, apa itu? Dia meminta supaya dia juga diberi imbalan yang sama. Nikah syukur. Dia menikahkan anak perempuannya ataupun adik perempuannya tanpa apa? mahar. Dia minta sama laki-laki yang dinikahkan itu balasan yang sama. Ya, minta ya supaya dia bisa ya menikah dengan ya yang lainnya. Tapi dia yang nyarikan ya. dan tanpa mahar juga. Ya. Itu pada lafadz e, sidafu kulli wahidatin bud'ul ukhro, Ya. Mahar untuk masing-masing dari mereka itu juga sama. Ya. Dibayar dengan perempuan yang lain. Intinya tukar pasangan gitulah ya. Tukar pasangan namanya nikah syihur. Ini bentuk-bentuk apa? Nikah yang salah nikah yang fasid ya di masa jahiliyah. Jadi dari yang kita baca <clears throat> masih pembahasan mengenai muqaddimah ya, yaitu mengenai kedudukan wanita di kalangan bangsa jahiliyah, ya, terkhusus di zaman jahiliyah. Wanita tidak diberikan hak waris, wanita itu tidak memiliki hak sedikitpun pada suaminya. Wanita ketika dia ditinggal suaminya, eh, maka idahnya masa idahnya satu tahun dengan tidak boleh bersuci, tidak berhias, ya, tidak boleh apa e, menyentuh yang namanya <clears throat> air dan sebagainya. Dan yang namanya zaman jahiliyah itu mereka memaksa budak-budak perempuan mereka untuk menjadi pelacur dan mengambil upahnya. Dan juga sekian banyak mengenai nikah-nikah yang rusak. Ya, yang intinya kaum muslimin muslimah yang saya muliakan, bahwasanya syariat Islam itu datang dengan membawa ya, petunjuk hidayah ya, untuk umat Islam.